sebab yang mendorong dia marah untuk melampiaskan kemarahannya apa gerangan yang mendorongnya karena jangan sampai kemarahan ketika ia mendorongnya syaitan bisikan-bisikan syaitan ini akan membawa berakibat kepada kita semuanya yang terkait dengannya pelakunya membawa suatu kehinaan rendah kemudian juga menjadi jiwanya kerdil rendah di hadapan manusia akan direndahkan <clears throat> ini ini ketika yang mendorongnya kemarahan adalah syaitan membisikkan demikian demikian demikian kemudian kita mengiyakan. Maka kalau demikian akibatnya akan berbahaya. Nah ini. <clears throat> Kemudian insya Allah kita terakhir pembahasan ini akan kita selesaikan insya Allah untuk terapi yang berikutnya. as hadis yang keenam alam anahudabahu innama kana min syai'un min syai'in jaro ala wafqi muradillahi ta'ala bahwasanya nam hendaklah dia tahu kemarahan dia sesungguhnya dari sesuatu yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah taala la ala waqt fi maradihi tidak sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Ini ini hendaklah kemarahan demikian yang terjadi yang disyariatkan. Fakaifa yuqaddam muraduhu ala muradillahi ta'ala? Terus bagaimana nam untuk mendahulukan kehendak dirinya sendiri di atas kehendak Allah Ta'ala? Nah bagaimana untuk menuju hal yang demikian tersebut sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala? Nah hada ma yata'allaq bil qalb. Ini adalah terkait dengan amalan hati. Ini. Apa amal amal adapun cara amalan ya yang zahir yang nampak oleh kita fayambahi lahu as-sukun. Sepantasnya bagi dia ketika dia marah yang dia lakukan adalah as-sukun. Tenang, diam. Ini yang dikerjakan oleh anggota badannya. Ini. Kalau terkait dengan sesuai dengan kehendak Allah Taala, ini masing-masing ya akan menilai, akan introspeksi pada dirinya masing-masing kemarahan ya yang apakah didasari oleh dirinya sendiri ataukah enam kehendak Allah Taala sesuai dengan tuntunan syar'i yang Allah kehendaki dan Rasulnya. Ini masing-masing bisa introspeksi diri, amalan hati. Ada misal amalan yang dohir, maka hendaklah dia tenang, diam. Ini. <clears throat> Sebagaimana telah datang satu hadis ahrajahu Ahmad wa haruhu min hadis Ibnu Abbas marfu'an idza hadibta faskut. Naam apabila kalian marah faskut, diamlah. Ini ya, ini dalam Sahihul Jami. Bagaimana keterangan beliau ya? Nabi kita Muhammad SAW ketika kita marah hendaklah diam. Sudah. Jangan mengumbar lesan kita. Karena berbahaya. Yang muncul ketika marah kalau dia berbicara, dia ngomong ini ngomong-ngomong yang tidak-tidak. Yang keluar dari batas-batas syar'i, omongannya akan kasar, akan jorok, akan wis enggak karu-karuan. Ini ketika ngomong dalam keadaan dia marah. Makanya kata beliau uskut, ya diam. Jangan kemudian kalian bicara ketika marah. Wa ta'awud dan juga ta'awud, berlindung. Nam kepada Allah Taala. Berlindung kepadanya. Ini sebagaimana telah datang dalam suatu ayat <clears throat> dan juga hadis ya Imam Bukhari dan juga Muslim dari hadis Sulaiman bin Sarad dan juga dalam satu ayat wa imma yanzahannaka minasyaiton nas'un fasta'id billah ini apabila syaitan yang menggoda kalian nam maka berlindunglah dengan Allah Ta'ala. Janganlah kita berlindung pada Allah Ta'ala ketika setan menggoda kita. Ketika kita marah, nam setan andil di dalamnya. Nah ini, maka kita berlindung. Ucapan ta'awud. <clears throat> dan ketika dalam di sana ada hadis ya, akhraju Bukhari dan Muslim, yang takala seorang laki-laki yang dua orang laki-laki saling marah. Ini dalam satu hadis Bukhari Nah, laki-laki saling mencaci, saling ngomong, ya mencaci satu dengan yang lainnya. Dan tak kala beliau tahu keadaan orang ini, maka diperintahkan untuk apa? Mengucapkan satu kalimat yang akan bisa menghilangkan kemarahan tersebut, yaitu membaca ta'awud. Demikian, ini dalam hadis Bukhari. <clears throat> Kemudian watakhirul hal. Ini ya, merubah keadaannya merubah posisi ketika dia lagi marah posisinya bagaimana nah ketika dia duduk misalnya ketika dia berdiri maka duduk ketika dia duduk lagi marah hendaklah dia ber berbaring nah dan ini telah datang satu hadis Nah, di sana ada dua hadis disebutkan oleh para ulama, yang satunya doif, enam min hadis Abu Hurairah dan di sana ada hadis yang sahih, enam dalam Sahih Abu Dawud dan juga dalam Sahihul Jami hadis dari Abi Dar. Enam. Kalau hadis dari Abu Hurairah Nah dari di sana ada Ibnu Abi, du, Abi Dunya, naam yang sah yang bisa diamalkan adalah hadis yaitu Abu Abu Dar. Naam yang bunyinya adalah idza hudiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis wa in ba anhu al hodab wa illa falyataji. Ini. Apabila salah seorang kalian marah wa huwa qa'imun. Ini ya kau imun. Ini wawu. Di sini wawu apa namanya dalam ilmu nahwu ya ikhwan? Sofyan masih ingat enggak? Wawu hal. Nah, wawu hal. kau imun. Dalam keadaan dia berdiri. Siapa menerangkan ke siapa halnya siapa di sini? Mana? Kelas malam Cuma Sofyan aja ya. Mana Hafid? Muhammad Aka enggak ada ya. Eh? Abdullah Sandi masih ingat enggak? Mana sahibul halnya Abdullah? Hmm? Nasid Mana Ahwana Sofyan? Di sini siapa? Kembali ke mana? Wahwa imun sahibul halnya mana? Ahadukum. Ayo. Jadi sahibul halnya adalah aha ahadukum. Fa'il. Ini hal bisa kembali kepada fa'il ya bisa menerangkan pada fa'il, menerangkan kepada maf'ul, menerangkan kepada mubtada ataupun khobar. Di sini nam bahwa qaim dalam keadaan dia berdiri ini halnya menerangkan kepada sang fa'ilnya yaitu seorang kalian ketika dia marah dalam keadaan berdiri. Nam fal maka perintah beliau duduklah. Ketika dia berdiri marah maka duduk. Fa anhu al hadabu kalau dia dan jika telah hilang yang kemarahannya darinya dari yang marah ketika hilang alhamdulillah tapi kalau belum hilang maka toji hendaklah dia ber, berbaring enam tidur posisi tidur lain faljatoji. ini ketika begini belum hilang begini belum hilang enam berdiri duduk baru ber, berbaring. Ini ketika dia marah merubah keadaannya dia, merubah posisi dia. <clears throat> Demikian. Fa'inkana kau iman jika dalam keadaan berdiri ya duduk. Nam. Fa'inkana in itu jalis dan jika dia dalam keadaan duduk maka berbaringlah Waqad amarona bil wudu. Aidan dan sungguh telah memerintahkan kepada kami untuk wudu juga ketika marah. Fahadihil umur warajat fil ahadis dan perkara-perkara ini sungguh telah datang dalam hadis-hadis yang akan kita sebutkan insya Allah. Adapun masalah wudu ketika marah nam disuruh untuk wudu ini hadisnya ya doif didoifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Abu Daud dan juga dalam Dhaifah Dhaiful Jami. <clears throat> Demikian. Ini yang menerangkan untuk berwudu. Hadisnya dhaif. Wa ammal hikmah fil wudu. Adapun hikmah diperintahkan untuk wudu ketika dia marah faqad bayyanaha fil hadis kama rawa Abu Wa'il sebagaimana telah jelaskan dalam hadisnya yang Abu Wa'il meriwayatkan beliau berkata kunna inda Urwah Nam Ibnu Muhammad kunna inda Urwah Nam wa kallamahu rajulun bi kalamin maka seorang laki-laki berbicara kepada Urwah rajul berbicara kepada Urwah bikalam kalam dengan suatu pembicaraan ini pembicaraan yang membuat Urwah marah. Maka fahudiba Hudoban maka Urwah marah. nam dengan marah yang sangat kepada laki-laki tersebut. hodoban <clears throat> sadidan. Fakoma fatawaddo, maka Urwah berdiri dan wudhu. Semaja fakola, kemudian datang maka mengatakan hadasani abi anjadi Atiyah. Nam, menceritakan kepada saya, nam abi saya dari kakek saya yaitu Atiyah. Nam kakeknya adalah namanya Atiyah. Wakala selahu sahabat dan beliau Atiyah seorang sahabat. Kolak kemudian dia mengatakan Kolak Rasulullah SAW Innal hodoba minasyaiton Sesungguhnya kemarahan itu dari syaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar. minan syaitan diciptakan dari api. Wa innama tudfa'u an-nar bilma Sesungguhnya api akan di apa? dimatikan dengan api. Nam tudfa yang dimatikan dengan air. Ini api akan mati dengan air. Faidah hudi pahadukum falitawaddu maka takala marah seseorang di antara kalian maka hendaklah dia ber, berwudu. Nah, ini dalam hadis ya sebutkan keterangan para ulama bahwasanya di sini adalah doif sebagaimana ditoifkan oleh Al-Albani dalam Sunan Abu Daud dan juga Al-Doifah. <clears throat> Kita selesaikan ya sedikit masih ada waktu. Wa amal susu wal ittijo wal ittija adapun duduk ya dan berbaring fayumkin ayyakuna inama amr bitalik maka kemungkinan ya diperintahkan demikian perkaranya dia keruk untuk mendekatkan ya dari bumi. Nah, untuk mendekatkan dirinya ke ke bumi, ke tanah. Alati minha khuliqa yang mana dia tercipta darinya dari tanah tersebut. Diperintahkan ya untuk ketika berdiri diperintah untuk duduk. Ketika duduk diperintahkan untuk ber, berbaring. Nah ini perintah ini untuk apa? Mengingatkan dari mana dia ter, tercipta. Nah ini fayat kuru aslahu dia pun akan menjadi ingat asal usulnya sumber dari mana dia tercipta yang akan berakibat yakni merendahkan dirinya. Ini karena ketika dia marah ini akan mudah sifat sombongnya akan ada ketika dia marah. Tapi ketika dia merendahkan dirinya dengan cara duduk, dengan cara berbaring, nah ini ini akan apa? yakni akan menundukkan dirinya akan tumbuh sifat tawadhu. Fa yumkinu ayyakuna bidullihi dan barangkali juga NAM akan mewujudkan yakni suatu sifat tawadu dengan serendah-rendahnya di anal hadiba nam yansa'u al kibr karena namanya suatu kemarahan ya itu tumbuh akan menumbuhkan sifat sombong bidalil marwa Abu Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu al hudub wa qala man wajada syai'an min dalik barang siapa yang mendapatkan sesuatu dari yang demikian tersebut maka falyalsuq hadahu bil ard maka tempelkanlah pipinya ke ke bumi. Nah ini. Ini hadisnya juga disebutkan dhaif dalam Sunan Tirmidzi. <clears throat> Wakila hudibal mahdi ala rajulin. Nam, seorang imam, seorang amirul mukminin marah kepada seorang laki-laki. Fada'a bisyat maka dia menyeru, memanggil. Enam, dengan dia memegang sebuah cambuk. Enam. Falamma ra'a sabibun siddatal khadabuhi maka kala sabib ya melihat melihat al-mahdi dengan kemarahan yang sangat dan juga wa itraqun nas melihat manusia menundukkan kepalanya nah karena takut falam takallamu bisain dan mereka enggak berbicara sama sekali enggak berani berbicara dengan al-mahdi ketakutan seorang amirul mukminin seorang khalifah maka dia mengatakan ya amirul mukminin la takdubinna la tuk la dibanna Allah bi asaddi ma mimma hudiba li nafsi faqala hullu sabilahu wahai amirul mukminin nam Janganlah enam engkau membuat marah Allah Taala dengan sikap engkau wahai mukminin berlebih-lebihan nanti Allah akan marah juga kepada engkau. Biasa di mimma hudibali nafsi. Maka tak kala ada seruan seperti ini, enam untuk dirinya sendiri, maka sang Al-Mahdi mengatakan khallu sabila lepaskan ya. Nah, lepaskan orang ini biarkan dia melewati jalannya. Artinya membebaskan orang tersebut enggak menjadi enggak jadi marah kepada laki-laki tersebut, membiarkan lepas begitu saja. Demikian. Selesai tentang masalah terapi kemarahan. Jadi ada enam poin yang harus kita renungi, ya, yang harus kita tadaburi ketika marah. Tayyibul alam bisawab ila huna tafaddalu hafdakumullah.